الحياء والتواضع صلوا عليه إيه؟ Eta lain ayat Quran Syekh Ja'far Tukilanana Sallu alaih Tadi وكان صلى الله عليه وسلم شديد الحياء والتواضع يكشف نعله ويرقع ثوبه ويحلب شاته ويسير في خدمة أهله بسيرة سرية ويحب الفقراء والمساكين ويجلس معهم ويعود مرضاهم ويسيع جنائجهم ولا يحقر فقيرا أبقعه الفقر وأشوى اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله Pengatur waktu penata acara nukus syukur ini dihormat Mobil khusus operator sound system basna dikurangan seetik ulah ngakeber bas dikurangan salit volume naikkan salit eho kurangan sedikit. dan ame katalan tapi khusus kesepuhan kersana pun guru nujantan wasilah hakikat izin Allah wasilah sababiyah Uleman Mantena selaku pimpinan pondok pesantren Nurul Hidayah. Nah, ya biasa, ya udah kakara. Udah di rumah. Miftahul tak itu santun. Tuh dong, biasa. Miftahul Hidayah. Alhamdulillah hakikat izin Allah wasilah yang ayat perjuangan ayat pengorbanan ayat proses di para panitia kanggo ngayakin di acara melewati proses proses naon ayat perjuangan ayat pengorbanan perjuangan naon pangersa berikut para panitia disuk-suk dung cepari basana nyusul-nyusul alamat alamat saya bubarok kebagian tanggal na alhamdulillah itu perjuangan disusul ke pengorbanan pengorbanan naon asep harta tanaga emutan Ya harta dikorbankan tenda panggung sound system sanes nu panitia nu batur geuning dipasangkan di dia nanti bayar make har harta cai naon cai cai herang deui wae Eh, menisar wajah akuarium Nur ada kilo oke okay? Azam Mubarok mah cai favoritnya dua kopi hitam sering susu pamikot kopi hitam di enjing dugi ka tabuh 12 tengah wengi ngopi hitam tabuh 12 kasubuhnakeun susu anu ujungna hitam cicing cicing nini nini cicing Nang melu seuri nini nini kos nu ganti bae susu anu di kopian ngeres kurang dia itu jadi ke mana tadi teh tak tak gitu ayah pengorbanan harta tenaga dikorbankan para santri iri ngorban gentanangga bebenah ya tempat supaya nyaman anu halaladir leres pikiran korban ke si sepu barok ke datang akang nu dikebugan <laughs> bohong ngonor sepu barok bukti natu datang <laughs> karena alhamdulillah sim kuring pat dinten tos pat dinten pat wengi ya wilayah Garut kawitan star Garut teh kamari daerah darajat teras di Wong di anak Najahan pesantren Najahan terasungi tadi di Bayongbong ayo wengi kaupat di dia Wihla sabab anjing daerah Cikupa Tangerang kan bae nanyakeun ge Sarara teu ya awak ya aduh setor-setor emosan dikorbankan pikiran dikorbankan situ jadi ya acara kamu akhirnya kedung deui Desember eh, dilepalkeun deui ya corona berita narek ayo level di corona ieu ya. Desember mulai cenah arek naon arek di jarang kendei reliungan sepuluh tahun kamari kuring nganggur setahun oh puas nyeng serikan setahun yang terliar meludan beraratal raja rajaban batal tahun kamari mah begang aing awak atuh uh, nu jalan hati nu nelpon dengan tring tring punten naon kang wengi ayeuna teh janten hiji dicoret biasana anu nelpon ke sim kuring manawi Assalamualaikum kaji manawi, talamun manawi berarti daftar. Eta lain punten, kejanten coret. Isukna kering dewi, Nah, curiga ya manawi apa punten ya <laughs> Angkat punten. Oh, terjadi jadi mohon tolong tong lila ngomong coret. Pusing kamari barang. terus patu digaji hai asal nunggah gaji kau ustad ke ayah buludan rajaban bararatang paeh ewe Heeh, sugan gitu tilu maut aya tahlilan sekelina aya nu corona ulah ditahlil ke ulah riliungan bangkrut deui wae rung kaji kacau kamar ini Allah Karim sah sekedap update pertengahan Desember kahal Desember ayam PPKM di protokol kesehatan dijaga di, dari tamu ikhtiar wajib ikhtiar ikuti aturan pemerintah Kasim guring besok kebejaan ku petugas covid bukan babaturan sok sms anu nunggal penting kanji pentingannya di mana di Garut kene di mana di Karangpawitan, Kecamatan Karangpawitan di kampung Caringin. Tetap Kang Haji ya, protokol kesehatan siap. Cuci tangan Kang Haji, guys tadinya tuh, Atuh geus dahar cuci tangan. Tuh kudu dititah cuci tangan. Bisa diakeun ku Kang Haji saya aing caina tadi. Yang kokobok saya atuh yang mandi ieu ya. mah. Tuh <laughs> kedua, jaga jarak Kang Haji ceramahna ya iyalah sepuh barok jaga jarak baik ceramah can pernah yang ceramah na tonggong nini nini <laughs> atau ini sabar meter kok bukan tilu masker Kang Haji ayah di bawa di jalan dipakai tadi mana ceramah mah kagok pake masker eh, saya ngomong nah khusus masker dan menangin pamajikan pun bojo nak Abi awas ulama masker di mall yo mingis nyienkeun ya tadi pangnyienkeun dipakai adem ngokop ngeunaheun Atu kutangna digunting sabeura itulah masker ternyaman di dunia Dipake na adem mau pakai tak yang hem balik wae sok kira bapak-bapak tak kacamata Camat dengekeun ah, Camat balik jadi nyian masker utang pamajikan nubu camat gunting. sok bapak-bapak ayo nyian masker utang pemajikan gede mah gunting anu tadi seseh bulan gitu uh, dipakai langsung pae lebih di corona eta ya, virusnya iya betul ikhtiar wajib tapi sadana tuken Allah Subhanahu justru ya ikhtiar kumulu dan dia kungagungkan nabi insyaallah jadi ikhtiar orang. Allah singa jauhkan orang tina balahi tina musibah orang sini salamatkan diraksa dijaga ku Allah tina wabah amin ya Allah ya Rabbal alamin sadaya rupi pengorbanan para panitia baik harta tenaga ilmutan sing jadi tabungan amal soleh bahkan sing jadi upan naon untuk sodakoh ke kurang dipakai ibadah cek nabi ulah hariwan. mana kosomanun min sodakotin balijas dan balijas dan balijas dan harta yang kau sodakohkan di jalan Allah itu harta bukan hilang justru ditambah ditambah ditambah ku Allah bahkan sejadi upan sodakoh kurang Sahabat Nabi istan zilur rizki bis sodakoh ayadujulur rizki bis sodakoh turunkan rizki Allah kunaon melalui sodakoh senajan wirid unggal waktu dibaca 10 lembar diwirid hayang datang rizki tapi maaf lamun teu dibarengan ku sedekah maka eta ibarat jelema nyemah ka hiji imah nepi nama nempi ngan pribumi teu araya tapi nyampe nyampe teh nyemah ka hiji imah nyampe ngan pribumi teu aya nyampe teh nyampe ngan teu has teu hasil Kata ibarat jelma yang gampang rezeki, gampang usaha, lancar bisnis, ke doa wungkul, jadi barengan ku sodakoh. Nyampe, nyampe nama, kan hasil. Tapi jelma yang usaha na sukses, bisnisnya lancar, rizkina lancar, di samping rajin doa nyuhunkan ke Allah, aurat dibaca, amalan di kiai di guru dibaca, di barengan ku sodakoh eta ibarat nyemah ke hiji imah nyampe kadu dituju pilih bumi na ayah di suguhan cai di dahar balik di ongkosan hasil tuh tak takulah nyalahkan warcuk nih urama ke Allah nagih tiap waktu sampai sapenting teh lima kali nagih warjuk nih warjuk nih beres sholat kukurutus sholat marajintara ketinggalan ngaji ke keungal poe ke awas ulah nyalahkan warjuk nih ulah nyalahkan sholat saldo na pariksa eta tabungan ayah keneh saldoan apa limit terus limit ATM digesek-gesek bijil ge moal cek satpam unon bu teu keluar atosna entuh nomor pinna salah leres nabung tos saminggu sabaraha sajuta badanya anak sabaraha iya dua 200 ribu emut-emut pernah dicanak pernah iraha kamari sabaraha sajuta pernah diusian deh encan cik satpam sian goblok tapi kebejat di kartu moal bijil-bijil limit tak lamun ayah kotak jariah nyurkeun bantuan ulah hese saksana jan nasa saeutik kurang boga itu lillahi taala sing jadi eupan tabungan eta deposito ketika urang nagih ke Allah teu isin teuing saldo saldona ayaan karena sawah tos nyumbang karena ya acara mudah-mudahan si gampang usaha rezekina kanggo bekal ibadah ke Allah Subhanahu wa taala tuduakan ya pun guru guru orang sadayana di dia barokah ke ilmu barokah yuswa bawas yuswa disehatkan lahir batin turunan-turunan sing saroleh solehah sing mampu neraskan perjuangan-perjuangan anak amin ya Allah ya Rabbal alamin Wabil khusus para alim ulama, para kiai, para asatid, guru-guru sing kuring sami napa hati di haflah mubarokah. Nu kalintang kusim kuring hormat urang doakeun para ulama, para kiai, para asatid sing diparanjangkeun yuswana, sing ditampi-tampi sehat walafiat. Tapi-tapi barokah ilmunya, tapi-tapi milik rizkina tapi-tapi istrina itu itu di tukang ibu-ibu geus calangap rek amin teh Ya kunaon satu lalaki satuju satuju ibu-ibu satuju pasti kan donatur akhir allah waka dua terakhir daripada kuring turun ceramah dicekek nini nini nu penting para ulama para kiai para asati para yang miswar sehat walafiat barokah ilmu dan barokah rizkina turunan-turunan sarole sing mampu ngeraskan perjuangan-perjuangan dan amin ya Allah ya robbal alamin manawi ayah bangku plastik nyontong ke nu teu aspe eta tah ieu mengenyot teh kuring teresep nu ngenyot punten entos ya, entos ya, entos ieu teh sekap ya lo beas abdi baresep beas kang haji di dia tuh kang haji orang orang yang dia Hadirin hadirat rahimakumullah Yesus, aparatur pemerintah setempat baik sipil TNI Polri kersana ketika Tripika Kecamatan Karangpawitan Pak Camat nu minggu Gusti lebih hormat sehingga sehatkan Pak Camat mendekati masa pensiun Pak <laughs> Camat insyaallah kecil pacaman tadi mau abdi pensiun eh jadi mubalik cenah kacamata yang jadi mubalik amin gitu kacamata doakan sing soleh amin oke okay. sahabat gerakan pemuda ansor dari barisan serbaguna alhamdulillah bahkan di Cilau ke dararatang halaladir tuh <laughs> kasat <laughs> Ridwan <laughs> pernah nyasar ke naik ke gunung baru tadi ngawal ke gunung main nama biasa aing mah empot-empotan jelema mana aya hadir tadi aduh doakan doakan ya para pejuang-pejuang agama benteng-benteng ulama sini paparinan istiqomah ku Allah Subhanahu wa taala hadirin hadirat rahimakumullah hadani Allah wa iyyakum ajmain maka tiba-tiba pangluhung kalembung buka jembaran manah puji nu jadi panggias hati pintun pintunkeun kanu Maha Suci hujan jadi panggil serasa orang sanggakan karena maha kawasa wereng nitiswan jeru mustari ninggang mangsa nurugina takdir tetes dipungkir kadar tetes disinglar jauh di juga anggang di karawang di teang ngalut ngengkeng ngabat dadut ngebat ngebat nyatang bintang hari umum bulung bau kok arenyok di haflah mubarokat ya sanes kerjuk jeruk ilmu padamu ngalap pangabisa supaya bisa karonjatkan iman jeng takwa orang ke Allah subhanahu wa ta'ala ti kawit keterning yang karuk dina kolbu kalian dengan manhan ikhlas ngalangkah kedua dampal sampean di masing-masing bumina sejak depan kau ti kawit dugi ke akhir mudah-mudahan amal urang masih ditampi ku Allah jam dan amal ibadah anu soleh salam Salajana rahmat salam kau jangan bagi tetap tadi lungsurkan Dikucurkan, dikocorkan, dikecerkan Kacungjunan urang sadayana habibana wa nabi al-karim Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam kepada keluargina, kepada sahabatna, kepada tabiin, atba'u tabiin, kepada ulama-ulama salihin, katut kepada pengikutna. Khusus orang muhati dia tempat, mudah-mudahan orang sadayana masih kengeng syafaatul uzmana kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di dia tinggali ayat kalimat anu ngajeblak dina baligo dina bender. Punten Ibu, Pak. Bender baligo anu ngajeblak dicetak ku panitia dina panggung sanes sekedar hiasan dinding panggung sanes dateng nganggo iya gitu naon misalnya kain putih iya tapi konon panitia tapi kabur usaha nyetak baligo dijeblak di panggung secara tidak langsung iya panitia merebewara kasa asep barok asep barok ulah tatanya ah alamat pasantren tema ngejeblak aja didinya berarti panitia ngesnyian jasa kasih asep barok asep mubaro teu eh, kudu tatanya deui tinggal maca atau asep oke, teh kudu ngabales jasa leres karena orang yang baik adalah orang yang pandai berbuat jasa kepada orang lain bukan orang yang pintar memakan jasa orang lain Si bisa nyeun jasa kabatur ulah pintar ngadaharan jasa batur Balas? Yo orang balas jasa nah, si Asep nggak balas jasa, cukup dibaca ke bungahin panitia, cek panitia temu bagirnya tak baligo, ternyata dibaca. Kurang <laughs> baca lah, jadi ayat kalimat memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1443 Hijriah meneladani, meneladani akhlakul karimah Nabi Muhammad SAW sebagai bekal untuk pribadi Muslim yang unggul pimpinan pondok pesantren ayah pengasuh pondok pesantren ayah kori pun lancet alhamdulillah kaya haji i nur zaman kori nasional mau balik hai bu bu di dia ayah kalimat memperingat iya kalimat memperingati mimi lubahe dunia dina muludan dina ban mimi lubahe datang bulan Rajab memperingati Isra Mi'raj datang Rabiul Awal memperingati Maulid Nabi datang bulan Muharram memperingati hey, tahun baru Islam umat Islam kabeh ya tetap isinya haruleng itu nyawakana bulan nasorangan ya ada curiga ya kurinya ngaku Islam tapi itu apal karena bulan sorangan coba ini tesnya lah bulan Islam nukah hiji naon satu sepuluh bisa aja dua kliuk neangan hula nuka hiji naon nuka dua tilu Robiul awal mulut mulut kurang dia nu ngaruksa kalender tuh nami robi ul beres sebelah awal beres sebelah akhir wajah beracap segala rupa dua bulan diriwat Jumadil beres menit awal beres menit akhir beres rojab syakban rowah rowah ah bener ulang dia rusak, sok bawa rowah ke Mekah orang Arab ngahuleng ngadengin rowah mahwa ruah oh riuh syakban can pernah Nabi ngajarkan doa Allah barik Nabi fi rojaba wa rawaha eueuh mumun tadi nunung heh jaya ya, hebah haji kerja, sia rawah rawah dengan ke. kita ke. hebah heh mumun hati tes hati di mana mana oh, Allah sa beres saban Ramadan beres Ramadan Syawal beres Sawal. Dul hampir Hapit Hapit Eta mah bulan jahat Sama bulan marubasa Sok jadi jalma pohoan Leres deh Memeh corona datang kapungkur ayam mulu dan rame Didi rame Kiai nggak bahas naon Pohon, gitulah tong di langahul langsung baik pohon. Makana tahun ayana ulu dadei sabab no tahun kamari pohoan tukang tereh pinter lumayan boga dalil goler bisa anu nyelap jelema anti muludan ngaharam-haramkeun haram muludan nanya di jalan ibu kamarana ngabring bade muludan seneng kene ibu muludan seneng lah naon dalilna pohon. Eta jawaban singkat padat nyeletuk enak. Ya iyalah jadi jalan bandung gitu mah. Tong lobangan udah dalil ke bobo sungut seorang karawan. mah teu beuki mah teu beuki wae tong wakang ngaharamkeun. Leres. Silakan ada senang syukur gak senang diam. Tolong menghargai perbedaan. Kemana kaji? Muludan. Ujang moal, moal Kang Haji, abdi keur kuliah teu diajarkeun muludan, nya teu nanaon. Ujang rek ka mana? Abdi bade tadarus bae Kang Haji di bumi mas-mas Quran saya sayang ujang tadarus berkah di kampung aduh nun kang haji abdi didoakeun atau kang haji nu bade muludan didoakeun kang haji yang kengeng pun manfaat amin jang doa fi doa assalamualaikum waalaikumsalam indah lemen Islam geus kitu beda tapi mampu saling menghargai lereset Ini ya, masuk kami median wae ayo ulang mah beki, tarang ahina kan nu beki, beuki beki sepah teu beuki sok aja muludan haram bid'ah dolalah nuhadi kan tanah muludan karena rasa sabe sasatu anu dipencit disuguhkan karena muludan rek hayam rek daging embe rek daging sapi najis nasar wajib najis babi astagfirullahaladzim ulah nangkangan deui orang NU itu toleransi orang ahlu sunnah wal jamaah itu tengah pemitian kan namun di pemitian mau cicing benar ke? benar ke? anda senang syukur anda senang dia nya ulah digarut di Cikampek nyala pergi itu ayah kaji ke mana meludan awetin itu nak kaji eh, samper gila kukun ngomong non ente biu yang meludan awetin itu nak kaji Aisyah irah hati itu Ngulung begitu maksudnya non kaji ente maksudnya non tadi nya meludan awetin itu nak kaji eh eh ayah kuring nanya si irah hati itu panggih jengsa siati ditu mawa naon siati ditu iraha siareka ditu deh Entah jelema makin liur gitu kan kok kang haji jadi gitu kok nganas nasihat gitu aku lamun embung di gitu gitu nyaulah gitu tak ah. makanya orang dia ulah rugi kok gitu naon teh kada us dituna us dituna kayak urang bahas Dukati dulu, Makna memperingati naon asep, ayah nu boga ingetan, saha para panitia nu ngayakeun acara peringatan maulid nabi, tandana eta para panitia masih kene boga ingetan. Ingat, karena jasa-jasa perjuangan kangjeng Nabi Muhammad. Salam hakikat Allah menurunkan agama nu dipikir itu nah, nyata Islam ke dunia nyampe ke lembur urang. tapi wasilah sababiah ayat perjuangan besar jasa besar dari seorang manusia besar paling mulia yang dijaga kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu perjuangan Nabi Muhammad jasa Kangjeng Nabi Muhammad puluhan kali perang Rasulullah selalu memimpin paling depan Beliau adalah panglima perang sejati, jenderal sejati. Ketika perang beliau selalu paling depan. Gak sedikit dahi bercucuran darah, giginya rontok kena sabetan tombak musuh. Kenapa? Karena kalau perang selalu paling depan. Itulah Rasulullah. Jangan naon eta perang menyebarkan agama Allah Islam ngarana supaya nyampe ke seluruh pelosok dunia sampailah ke caringin Alhamdulillah jasa perjuangan kanjeng Nabi atau wajar setahun sekali diagungkan maulidna sabab menurut peringati kurang hiji hijina jalma anu kacida gede jasanya kaurang leres leres ini orang bapak saat udah kita ya kangjeng Nabi supaya non asal diingat-ingat kangjeng Nabi supaya tambah iman cinta ke Nabi leres lamun teh cinta ke Nabi panitia moal ke kira leres eh? lamun teh Nabi ibu bapak para santri nu jauh di mana-mana mual daek kadi, pacamat ke moal daek banser moal ka dieu lamun teh Nabi leres gara-gara cinta ke Nabi dan jujur ibu maaf punten punten punten I'm sorry memeh berangkat kan dia dina hati orang perang sabab cek ulama sufi ayat dua rois ayat dua presiden setiap saat perang dina hati orang hiji ada disebut roisuddin nu dua ada disebut roisun nafsi roisuddin agama nu kendalikan kurasa iman jeng cinta ayat roisun nafsi nafsu kadang-kadang setan milu ngendalikan dirinya perang memeh ini kan dia setiap rekinit ngaji pasti ayah perang heula dina nahate nafsu nanya mereka mana cinta jawab mududan cek nafsu ulah hujan dari bisi mending cicing di imah nafsu cinta beda nggak jawab bae hujan oge ayah payung bisa nggak hujan ada cinta nafsu halangan di jalan poek poek cinta nggak jawab sorry baterai dicas langsung mahalangan nih si Andin rame terseru sinetron cinta nggak jawab sinetron isukan ayah deh tapi jeng meludan tahun harap cantang tuh umur kuring panggih mengpeng ayah umur kene mengpeng ayah meludan kene tetap malam ini aku tetap meludan hebat tetap ya, cinta langsung ngahlangan deh lapar lapar ini mah lapar tinggal ke dapur cinta jawab wios lapar oke okay. sabab kuring nguping panitia ngejo <laughs> nafsu ngahalangan di tunduh tunduh mending sare di imah cinta ngajawab dan baik tunduh oke okay. bari muludan bari sare sabab kiai sering ngajelaskan sarena jelema ngaji tetap menang ganjaran mantak dalil eta dipapake baik ku si eta Saya eta mah tiap ngaji sare dekaok nempo tembok nempo tihang nyedot karena tonggong hayang nyarande sabab lamun tos nempel tonggong karena tembok atau tihang kadituna enak ngatur strategi nilekkeun beuheung tak baik, genbaik, baik. Bisa anu gue sare baik. Tong diganggu, tong diganggu. Genbaik, baik. Berarti niatnya dua eta jalmi. Hiji niat tolap ilmu, nuka dua niat ngapalkan sare. Bahkan kuring meresep, lamun kuring ceramah, nu hadir tap, eh, sarare. Berarti kuring balik tekan huan. Nu penting panitia ulah sare. Eta nu penting, bahaya. <laughs> atau panitia sarare berkat kuring di mana nunda katanya oh nah jangan terjadi lagi ah pernah trauma aku ceramah kebawa nanawan. atau panitia sarare oh, jangan berkat aing di mana eueuh awas anjing ulah sarare Mas panitia tah seksi kardus awas. Itu mah adat kebiasaan, ciri khas tarikul adat ada apa? Tinggalkan adat kebiasaan sok rocet. Mobilnya belah itu panitianya awas ngereneng jeng mobil camat tuh awas ah pak camat ah pernah trauma ah berkat aing asup kana mobil camat <laughs> panitia nanti nyahuan mobilmu balik atau balik ceramah aing lengoh keneh bae untung camat CS lain di dia wilayah belah dituan nelpon camat ke di jalan hei dugi kamana aina posisi tos lebat ke jalan tol pak camat aya non camat saneh coba tingali ke pengkeren jog mobil nyenong berkat kuring ngalieu ya, teu aya wios wioslah dan niat silaturahmi ieu ya. saneh kitu abdi curiga naon ieu ya, nu mobil abdi ayah kardus obat siki obat deh. obat ngaji obat obat Hei cikuringnya nu pak camat berenang eta Anto sanis maksud aku mah dina kardus nah aranan ngaranan pak kiai naon mubalik camat lain bagi Anto sana tuh aing geus asup kata aing balik deh jauh aing tos kumaha ya pakai berkat ya akan gue siap Ayeuna jadi CS eta jeung cabang. Asal ngaji ke wilayah mana nah, pasti ke SMS ke WA. Eh, malu kan di wilayah abdi nya. Kunan gitu abdi hadir. Hah, ame yang gampang nasi Sama hadir. Bapak-bapak, ibu-ibu, pilih hoyong kuninga, iya bapak ibu, bapak-bapak tak sama iya, camat, rampok berkat. Aduh, tapi gak jadi dulur nanti ya Allah belah dito kaji mobil natin oh. oh. oh. bisa anu sare ulah digenggerkeun kenai kenai lumayan ubar jempling nomor anu sare gogorobokan mah gara-gara cinta orang kan Nabi orang ngariung di dia leres namun tercinta kan Nabi kan dia mudah-mudahan cinta kita dibalas amin karena sesuatu yang indah yang kita rasakan dalam hidup ini apabila kita cinta seseorang seseorang yang kita cintai membalas cinta kita ya iya bukan hanya sekedar I love you I love you harus ada tanggapan you love me hasilnya iya milu milu bah Ayo love yuk you love me, yap milu lu. Bahwa parlat lat. Cinta ke Rasulullah si menang balasan cinta. Karena cinta bukan sekedar janji, tapi cinta perlu bukti. Tata di Asep kan cinta, cinta, tahun I cinta, oh this is the meaning of love. Apa itu cinta? Ada tiga pendapat cinta. Yang pertama kata anak muda, tanya anak muda, mudah cinta adalah cerita indah namun tiada arti. Indah terus. Datang malam minggu apel ngobrol di kebon. Digembrong rengit, hareupeun teh entok dikotok timpe balatak teka ambe eta bau tai. Indah saja eta cek budak nora indah terasa, indah berpacaran meskipun dikelilingi berbagai macam tai. Eta disebut cinta but kutai Nuka dua cinta komentar orang tua tanya mak mak naon ai cinta dijawab bung orang cinta adalah sesuatu yang indah yang diawali kisah kasih dan diakhiri kusah koseh <laughs> tilu cinta komentar santri tanya santri hei santri tidak miftahul hidayah apa itu cinta miftahul hidayah kan benar Atunararuas. Kumasik santri mental hidayah. Apa itu cinta? Syai'un la yura wa la yumassu walakin yuhassu. Cinta adalah perkara yang tidak bisa dilihat. Cinta adalah perkara yang tidak bisa diraba. Tapi cinta hanya bisa dirasakan getarannya di dalam dada. Itulah cinta. ini ini milu calangap makanya gara-gara cinta orang riung didi lamun cinta karena Nabi moal kadia iya pantas saya ungkapan sastrawan bahwa cinta adalah sebuah anugerah cinta adalah nikmat dari Allah betul lantas entah cuma untuk membuktikan rasa cinta tentu banyak tantangan ujiannya betul ujian tantangan cobaan ayah tapi lamun mampu orang lewati eta ujian jeng tantangan insyaallah kita akan mengerti arti sebuah kehidupan aku kamakola dul sumbang pi kaseti sebagaimana komentar dul sumbang dalam kasetnya cinta itu anugerah ibu-ibu bisain ya? maka berbahagialah karena kita sengsara bila tak punya bantuan aing. Rintangan pasti datang meng. Masya Allah. Ini, ini, ini. Cobaan pasti datang menghujam. Namun yakinlah bahwa cinta itu kan membuatmu mengerti akan arti kehidupan marilah sayang cintai Nabi agar mendapat syafaat nanti Marilah sayang bersalawat Nabi agar mendapat syafaat nahan tak bu? Jadi kegenah bunteng punten punten simkuring bahasa Sundana Karawang Benten sareng Garut ay Garut teh halus sejuk Sundana halus Karawang tuh hareudang gersang panas Sundana kasar wios kuring kasar wios dan kuring makhluk kasar lain makhluk halus berarti makhluk halus mah didi atau siap berinan makanya kerja ramah hancuri kayak gitu <laughs> Eh, cici, mata aku mau nandang aing kudu ke pepers. Hadirin hadirat rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum ajmain. Supaya tambah-tambah rasa cinta orang kakang Kangjeng Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terus Asep nu diingetan sa orang, nah orang baik ingetan sama orang rumah sasok jadi jelema poho pohoan jujur jangan ngungkap ya jangan kembali gendai keimanan orang jangan muatan keimanan terutama ngukatan akidah memang loba pendapat ibu pak punten perayaan jeng peringatan dua kalimat yang berbeda punten orang papai hilati dia hukum sejarah supaya jangan muatan iman akidah orang ulah kababaw kusang abak-abak anda teh seueur julik nyiruri setan belu bijak. Memakai pakaian Islam, ngaku-ngaku Islam, ngaku-ngaku Islam, memakai pakaian Islam, ngaku-ngaku ahlu sunnah wal jamaah, tapi datang nak lemur jeroatan dan kancurkan ahlu sunnah wal jamaah. Kudu diwaspadai. Iya. Sing istiqomah urang amin. Ya Allah ya Rabbal setiap perayaan dalamnya ada peringatan, tapi tidak setiap peringatan belum tentu pakai perayaan. Ini kalimatnya. Ari kategori na perayaan apa peringatan? Kumplit iya mah perayaan di jero na ya peringatan. Peringatan dibungkus ku perayaan. Setiap perayaan ada peringat. Disebut perayaan teh naon Asep? Dirayakan, dibesarkan. Nu teu aya diayakeun, tadi nanti aya panggung, aya tenda diayakeun. Aya kembang diayakeun coba ya pot kebangsa di bawah bawah ya bentar dede ke umur gitu di ayah eh, ada pertanyaan anak di zaman Nabi tos saya perayaan maulid nah pakai tenda pakai panggung sound system kameramen tos saya can can ayah perayaan anak ya can ayah logika sejarah baik atau Nabi rek nyewa tenda kemana hari itu can ayah hari peringatan asep punten tengah ngoperayaan mah peringatan kejadi contoh imam beres salat isya ngajak ke makmum hei jamaah punten rencangan simkuring 20 menit di paimaran di masjid ayah non gitu kuring rek bacakan sejarah tarikh maulid nabi niat memperingati maulid nabi niat ngagungkan maulid nabi beres tutup doa bubar masing-masing jadi nilai peringatan tukuduriwa mama tenda kajero masjid keherin-herin sedangkan air peringatan nah tepit ah Nyarioskan kelahiran Nabi Mantepin teu tos ayati dituna. Mata gali sejarah ulah sapotong. Nabi mati dinten senen, nyarioskan kehidupan anak masa kecilnya, kelahiran anak dipayunan para sahabat dicarioskan ku Nabi sehingga sahabat yang mendengar cerita kelahiran Rasulullah langsung dari Rasulullah bertambah rasa cinta dan keimanan kebanggaannya kepada Nabi Muhammad Rasul na maulid Nabi Nabi nacan lahir tos ayah nunyarioskan bakal lahir Nabi Muhammad SAW kudina film itu disoting tapi film ayah pan biasa mah disoting lah karena kayak film lah. tapi yuk tanpa soting film langsung ayah Nabi can lahirkan dunia tapi nges loba nu takin, bakal lahir Nabi Muhammad Ia agung na maulid Nabi Muhammad luar biasa Nabi Muhammad mungkin udah dibiadah bidahkan kikiran anak ah, ya bagi tenda pakai panggung sound system kategorina bid'ah naon atau asep ya masa nes dolala Termasuknya mahmudah pan bid'ah ge ya bid'ah wajib ongkos di ayat tina bina tapi wajib di diayakeun naon ngitapkan Al-Qur'an pada zaman Rasulullah tacan ayat Quran dikitapkan dibukukan masih ayat di dada para sahabat masih ada di hafid hafidah masih ada di dada Rasulullah eta Al-Quran masih ada di tulisan-tulisan kertas berceceran di bumi-bumi para sahabat candi hijikan hijikan Quran teh nyitabkan Quran ngamushafkan Al-Quran idena di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu Rasul taswafat, Abu Bakar Siddiq taswafat, Umar bin Khattab dadu ide hayang ngabukukeun Al-Quran nyitabkan Al-Quran dengan cara memanggil para sahabat Rasulullah yang pernah bersama-sama Rasulullah nanya ke dia surat di mana turunnya surat Madaniyah apa Makiyah i asbabun nujul nanaon dijelaskan ke para sahabat-sahabat Rasulullah SAW maka ditambah ayat fatah ayat kasro PS domah ayat JR ditambah di zaman Rasul cat ayat fatah kasro makanya Rasulullah paling cerdas Quran cat ayat fatah kasro domah bis katalar ke Rasulullah sabab perilaku Rasulullah ada Al-Quran wahyu Allah leres ulah manungis saya patah kasroh dong makin liur kayak macam babelit panjang pondok tajwid makhruj masih kira babelit leres enggak maka dipanggillah para sahabat ke Sayyidina Umar bin Khattab menggali ilmu tajwid dari dar Al-Ghifari digali tajwid nama khrijul hurufna itu digali asbabun nuzulna wafat Umar bin Khattab can beres kitab Quran can rengsek dilanjutkan ke khalifah katilu Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu maka dilanjutkan ke Utsman bin Affan di masa Utsman bin Affan lah beres Al-Quran dimushafkan dikitabkan dibukukan maka disebutna mushaf Utsmani anu ayeuna aya di masjid aya di imah urang eta teh mushaf Utsmani bid'ah tapi waj wajib lamun teu dibukukeun urang liur mana surat awal, mana ayat pertama, mana surat terakhir, teapal. nah maka disebut surat Al-Fil, ayat ngaran Quran, surat gajah. Nah, ayat ngaran surat Quran, sapi awewe, nah. Al-Baqarah. Nah, ayat surat lancah. Orang mual ngerti lamun digali asbabun nuzul di para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ayat deui bid'ah mahmudah. Dan nah, bid'ah mahmudah kullu ma uhditha wa lam yukhallif kitaban aw sunnatan aw ijma'an fahuwa minal bid'atil mahmudah setiap perkara nutu ayat nabi tapi ente bertentangan jeng Quran, ente bertentangan jeng hadis, ente bertentangan jeng ijma ulama, eta tadi bid'ah terpuji. Seperti contoh merayakan Maulid Nabi Muhammad Sebab merayakan maulid Nabi kebiar sepertos kia can ayah di zaman Rasulullah sejarah salami jumeneng Rasul dugi kawapat eh santri sejarah catat pemberdaha benar perbendaharaan dia orang ya ilmu guru apal meh kuat akidah orang selama hidup Rasulullah sampai wafat tahun 600, 633 Masehi can penaya perayaan muludan seperti orang kil wafat Rasulullah naik Abu Bakar Siddiq jadi khalifah kahiji Abu Bakar Siddiq jadi khalifah dua tahun 3 bulan 10 poe wafat tiga tahun tiga 13 Hijriah selama hidupnya Abu Bakar Siddiq can pernah ngayakan perayaan meludan besar-besaran seperti urang wafat Abu Bakar Siddiq naik khalifah kedua Sedina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu 10 tahun jadi khalifah wafat tiga tahun dua puluh tiga Hijriah can pernah aya perayaan meludan besar-besaran Umar bin Khattab wafat ke sholat di Masjid Madinah datanglah penyelundup kafir Palestina masuk ke masjid milu sholat pura-pura ditusuk Umar bin Khattab ke sholat dibunuh naik Utsman bin Affan jadi khalifah katilu 12 tahun jadi khalifah can pernah ya perayaan dulu dan besar-besaran tensi politik semakin memanas perbedaan semakin merajalela di mana-mana akhirnya Utsman bin Affan jadi korban dengan tahun 35 Hijriah terjadi pemberontakan gembong Yahudi Yaman nu dipimpin ku si Abdullah bin Sabah membunuh Utsman bin Affan dengan cara tragis dipotong kedua kaki, kedua tangan terakhir dipencet Utsman bin Affan naik Ali bin Abi Thalib karramallahu wajha lima tahun jadi khalifah dan ayah perayaan muludan besar-besaran tensi politik semakin memanas perbedaan di mana-mana semakin merajalela akhirnya Ali bin Abi Talib jadi korban dibunuh ku kaum Khawarij naik Sayyidina Hasan jadi khalifah tahun jadi khalifah dan ayah perayaan mulu dan rajaban besar-besaran Sayyidina Hasan yang jadi korban dengan ukur setahun jadi khalifah diracun lawan lawan politiknya lu jelas ada wafat Imam Nu'man bin Sabit Allah mayarham Imam Hanafi 150 Hijriah Wafat Imam Malik 179 Hijriah Wafat Imam Syafi'i 204 Hijriah Wafat Imam Ahmad bin Hambal 241 Hijriah can pernah ayah perayaan mulu dan besar-besaran iraha mulai ayah perayaan maulid sabda perang salib kahiji naon disebut perang salib teh gara-gara petinggi katolik dunia ngaluarkan patwa singsa orang Nasrani ngorban nyawa pikeun ngarebut Baitul Muqaddas di Palestina maka jaminanana masuk surga ngabring kabeh tentara Inggris daratang ke Palestina yang umat Islam ngarebut Baitul Muqaddas sirina tentara Inggris mereka coba mararake kongkorong salib eta disebut perang salib kahiji 488 Hijriah apa yang eh, yang jadi korban umat Islam sementara jumlahnya hampir 70 ribu umat Islam dibantai di Baitul Muqaddas perang salib gaji anu saralamet lalu empat kalalabur mungsi umat Islam dasir dibantai di Palestina lalu empat ke Mesir anu ke Yaman anu ke Persia Iran anu ke Damsik lompat bahulat Damsik ayeuna Syria anu lompat ke Baghdad ke Irak ke Basrah nyelametkeun diri setahun dua tahun tiga tahun lemah Islam daya kebangkitan sama sekali Baik ilmu Muqaddas Aqsa dikuasai ku tentara Inggris ningali Islam lemah muncullah ide brilian dari ulama cerdas yang disebut ulama ahli sufi ulama ahli Allah anu lahirna eta ulama di Kupah ai Kupah teh kota leutik di Irak Utara saha eta ulama jenenganana al Imam zirri As-Sinti muridna Imam Ahmad bin Hambal Imam Ahmad bin Hambal muridna Imam Syafi'i Imam Syafi'i muridna Imam Malik bin Anas Imam zirri As-Sinti ge borak oga santri deui jadi ulama muridna ge deui saha saha Junaidi Al-Baghdadi Junaidi Al-Baghdadi eta muridna Imam Sirri Kubaca cek Imam siri ningali kayak Islam lemah kia cek Imam siri lamun Paus Urbanus kedua bisa ngeluarkan patwa, ngebangkitkeun jihad orang Nasrani bikin ngarabut ilmu Muqaddas maka kau lagi bisa nyeun patwa, jangan bangkitkan jihad umat Islam supaya bisa ngarabut beltil Muqaddas Imam siri ngeluarkan patwa dengan cara memperingati Maulid. Kubaca cek Imam Siri. Sing saja menunggang maksud maca kentareh Maulid Nabi ngagungkan maulid nabi tapi karela korban harta tenaga pikiran jang peringatan maulid nabi maka yang jelma bakal menang taman-taman surga na Allah muridnya nyeletuk na rasya syekh naon argumentasina jelma ngayakeun muludan menang taman surga dijawab ku Imam siri Asyiddi argumentasinya adalah li'annahu ma qasada dzalikal mawadi illa mahabbatihi sallallahu alaihi wasallam tepati-pati umat Islam rela ngorbankan tenaga, harta, pikiran ngayakin muludan angin nancep dina hatena umat Islam rasa cinta ke Kangjeng Nabi Muhammad nyebar eta patwa ke kuping ka mana-mana ratang umat Islam nyamper ke Imam Siri Irah hatu rekayakan muludan Irah rekayakan muludan makin bingung Imam Sri bingung aku mah ieu iya, rebuan Islam nu datang lamun dan di mana nyuguhanana mulai Imam Sri mentok ngemutan biya tadi bereda harga cai-cai mah kudu ayah konsumsi kudu ayah cek Imam Sri hari tate susah dilarian biaya da biaya nacan kawin mang dana. <laughs> biaya teh pamajikan dana mang dana teh sarakina terus kamera we mengkol mana <laughs> eh, iyalah orang teh jauh di biaya tuh jauh di materi lesre ya mah dunia normal betul temu nampek kurang butuh du doa duit duit eh kecil ayo napoleon kia teh doa ayo duit mah dia duit teu gaul oh kudu latihan heula jadi doa butuh duit ya iyalah daya serba gratis ayo nama leres kan atun ya gua wa ma duit sakit atur ya بسيط الدنيا bama وما fulus, mampus الدنيا fulus, lulus tapi kalau ngehujun ngehujun dewe umum terminal mayar tuh sama raha oh, berarti akur mari kita sepakati bahwa harga ngising dua 2000 eh iyalah kuring pernah di WC umum temayar di udah kuno jaga Haji pelit atau dua ribu ji tah lima ribu buru kembalian nyawa receh ji eh, ngising deh ke jero daripada lapur tilu ribu mending ke jero deh terus dua menit keluar deh eh sa sarebu lumayan mana sarebu ya lumayan oh receh ji karena hitutkan pren sarebu kurang butuh dong masih biar latihan pun dia du da kuringnya jelema normal sarua butuh du duit butuh doa tak liar jauh-jauh di Cikampek kadiu daripada cicing wedi imah liat sirah mikiran lo bahu ulang ulang hutang hutang ya amprokus fitnah kain loba hutang nyoh di mana yang loba hutang munah wae pulang gulang mending liar yo suka dia mah menang do doa Engke bubar muludan, ibu araruwi nyana ilmu, kuring uih nyanak am, amal wah wah wah ya, jadi anak buah Pak ya karena ya Allah sing berkah bisa rezekina buat bekal ibadah maka kakuping lah semakin nyebar eta patwa kemana-mana kakuping ku hiji raja di Irak di Irbil kota Irbil saha eta raja jenengan anak Abi Said kabari bin Zaiduddin bin Ali bin Baktikin maka dipanggillah saya Imam Sirri bener ya ide anjen leres jang naon jang abangitkan gitu Islam maksudnya supaya bisa kerebut Baitul Muqaddas carana orang bacakan sejarah tarikh kelahiran Nabi kehidupan Nabi perjuangan Nabi bikin bakar semangat umat Islam Ceket raja cocok jadikan jadikan si jadikan raja biaya nanti mana cek raja urusan biaya kuring nu tanggung jawab ondang kabeh umat Islam gebrakan pertama kali di Irbil perayaan Maulid tetanggung eta Abi Said Kaukabari mencit ontana 500 unta mencit domba na ribu domba batu mak itu mulu dante orang baru-baru nyumbang ontak ontana lagi eueuh ayah ayam biji di gebahkeun cinta panggih ku panitia kok malah dan di masyarakat pemuda panitia dan para proposal dibanting kan itu kan yang imah hiji-hiji mulut mulut bararade mulut anu ngegeblugeun pantau bae aya serem menenempo panitia teh anu nitah budak na bae aya tutup tutupkeun patok tutupan patok non sih itu panitia puludan pasti mentaan duit cicing garut cicing garut lamun nanyakan mak beja kencan balik terus poret bohong double tadosan kan budak na jadi satpam harapan pantau gitu panitia datang assalamualaikum yang maya ya budak letik jujur itu bisa bohong budak na ngaguak bari ngacabang jep mage can balik panitia rewas cek emak tidak aja biak berarti maya ayah di dapur atau kanyahoan keur kan nyumput ya Allah dengar ya Imam Seri gebrakan pertama di Irbil Muludan mulai bangkit ribuan umat Islam seer negara kami yang ngabangkitkan Islam nyampailah perayaan maulid Nabi ke Damsik Syria saha panitia Muludanana salah seorang ulama besar termasuk panglima perang jenenganana Syekh Nuruddin Zanki nyampe ke Mesir satu riwayat mengatakan perayaan maulid Nabi di Mesir pada waktu hari tak pertama kali air nyebatkan tujuh pe tujuh penting air nyebatkan tilu pe penting kuma acara neta tujuh pe tujuh penting setiap malam di Mesir acara maulid Nabi macakan burdah ngausken burdah solawat sehingga muncullah ditampilkan di Mesir pada waktu itu ulama-ulama ahli burdah, ahli syair, ahli tarikh, ahli nadom ditampilkan. Muncullah ulama ternama sampai karangan kitabnya sampai ke Indonesia yaitu Syekh Ja'far Al-Barjanji. Muncul Syekh Ja'far mampu menghudangkan semangat umat Islam kubacaan Barjanji, barjanjina tarikh Nabi. Iya. Pan Nabi ayahnya bar janji ayah iya. daga pungkur madu uh, ya Allah paling rame di lemur teh ku bar janji bari musala reot tina bilik oge kuring keur inget bangula bari can air listrik musala reot panggung handapna kulah dindingna bilik lantainya talupuh awi nu belahan gitu nya kitu nya banyak tapi ka imam ustad kiai sholat imam teh pernah kejadian ieu sujud lila Sugaan tas teh telur lu rebu. tak imam ke ose-osean, aku misna ngelap. Kena talupu. Atau kuring ke sujud ke nyurung kui, kaharib ngabatuan ngabengeh ke talupu. Bapak nu nyalap nama lembar, panu kadudut banget begitu dipengehkan eh, karakter lepas kumis baru hudang teu ustad bunga merenan Allahu Akbar nuhun jang pakai ke atau kuring ke sujud ge ngajawab bari nengak sami-sami dari sholat bisa musyawarah <laughs> musola rewat tidak pilih bagaimana ya Allah tapi malam Jumaah haneuteu make lentera ada can listrik haneuteu kunaon asep speaker ayah pancana setrum listrik pakai aki anu dicas segi empat ning aki baheula tawa na tes pekana tang tanggal jamu geus gepeng digantung, mik nage lain ugi lain speaker salon nu dibungkus ku lawon dibeukeut ku karet mereka baseuh di lawonan berbagai macam dejigong tertampung tapi haneutkeun malam jumaah baheula mah musola reot ge tetawa Sulanu Yasinan bapak-bapak baru dak laki kumpul di musola bari reon oge okay kuping ngelak malam Jumaah bulan itu hafidon ilahu karamatan li Muhammadin aba amul amjad saunani ismihi tarokus sifang falam yusibuhum aruhu min adami wa ila abihi wa ummihi سرات سرى نور النبوة في أسارير غرارهم البهية وبدر بدره في جبين جده عبد المطلب وبنيه عبد الله وعذر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم Hana teh musola reon ge baheula malam Jumat loba Imah panggung sauungtina milik can air listrik bari para rawwek cangkulentera namungaliliwat malam jumates yente sabab nuboga Imah gerrmaca Yasin kaliwat imah belah ditu kuping ti maghrib ka isya yasin wal qur'anil hakim inna laminal mursalin ala suratim mustaqim imah belah ditu bismillahirrahmanirrahim tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir imah belah ditu la ilaha illallah la ilaha illallah imah sederhana tapi berkah malam Jumat di maghrib mereka Isya na areling kau mewah-mewah mahal-mahal pacang-cang pakaian-keren malam Jumaah di maghrib di PKI sampai susah nguping yasin-yasin aja dekat kuping juri curi gitu kadangnya di isuk di PKI isuk deh belah itu blang blang blang blang tung ting tung tung Karawang ya, gitu lima belah itu tipi lo kadek lima belah dia akhirnya balik kamar dikir ayah ya Allah. la ya Allah. incuna nyetel tipi cek akhirnya di kamar hmm, asaku gena akhirnya gaul berenang anak buah oik ya Allah ya Rabbana nangis leungit keberkahan pelemahan enten ayo nama masjid pak gede-gede pamewah-mewah malam Jumat jarang hese dengan peserta para abah aki-aki weti luang geus bara rongkok trio kue-kue jaba ya, metik kabeh tanpa gigi daripada sepi di masjid ya nabi lah malaika ya rasul nyala malaika lu aktif mah hiji lu dua mah etewe ngadu batuk ya eh, eh, eh, eh, ya nabi nyala malaika hmm. aki-aki di masjid mewah marhabat tiluan eueuh ngabarengan malah temikir nu gigireun masjid eta imah temikir nyaho aki-aki keur marhaba hayo nyetel kaset lagu-lagu Sunda beri tarik kamar ka masjid ku aki-aki aki-aki ngadenge lagu Sunda mangahul ngerti mana nanti jab di dieu atuh eureun aki-aki marhaba samarung titah eureun eren nepi ka dia atau ditutup ke badan nak laki aki, cerita cinta nu urang kaki kaki cari caririk di masjid dia minta pemajikan guys marawat kabeh kaki kidul berapa kaki aki lalu lompatan kaki dul, atau masjid jadi kosong jika kaler kulon wetan moal nyaram sing haruleng aki-aki ya di jalan itu bener kemana ya lupa Beste ayah kakaitan antara orang duaan lain anjen lain engkang orang ges lain laina lain aing di dia mimiti ini ini ini bisa tang di Allahumma di kaum ya Allah selagi masjid pamewah-mewah geus tah gede-gede isora asrokol leres teu leres teu bahkan geus eueuh nu betah diuk di masjid zaman ayeuna hese dengan peserta wiridan wiridan acan ting DKM salah beli sajadah sajadah nama keper tapi kesujud tetap betah kalau ke mental tarang ke tuntang didiukan atau kena bujur cik sekali-kali beli sajadah di masjid itu pakai aibon power blue begitu didiukan rapat bujur itu undang-undang susah nggak ngakalana anak hukum acara bu bu perayaan guys mulai terjadi bangkitlah umat Islam kita bangkit ratusan pasukan ratusan ribu umat Islam bangkit ternyata magi kabingung kene singa singa padang pasir bingung hayang nang tuken sahanu pantas jadi panglima perang Dikumpulkanlah para panglima perang Islam, ternyata terpilih cuma satu panglima perang keturunan darah Kurdi bernama Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi Salahuddin Al-Ayyubi keturunan darah Kurdi. Keturunan darah Kurdi di dunia nu terkenal ayat ilu hiji Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Imam Ghazali turunan darah Kurdi Nuka dua Al-Imam Muhammad Taqiyuddin Ibnu Taimiyah Salah seorang ulama besar Bermadhab hambali Tapi nyien paham anyar Turunan darah Kurdi Nuka tilu Salahuddin Al-Ayyubi Di bawah komando Panglima Salahuddin Al-Ayyubi Ribuan pasukan Islam berangkat menuju Palestina ngerebut Palestina, ngerebut Baitul Muqaddas dan mampu mengusir Inggris dari tanah Palestina. Alhamdulillah. Hasil naon eta perayaan muludan. Makanya datangnya komentar di Syekh Jalaluddin Asyuti ay hukumna perayaan maulid naon hiya minal bid'atil hasanat allati yusabu 'alaiha sahibuha lima fihi min ta'dimi nabi sallallahu alaihi wasallam wal istibshari fi maulidihi syarif merayakan maulid nabi bina daya tina bina perayaan anak tapi bagus namun di pegawai bakal menang ganjaran sahabat beta jelma nu muludan didorong kurasa cinta ke nabi jeung jalma nu muludan ngerasa bunga na, ku lahirna kangjeng nabi Muhammad jadi teu bertentangan jeung Quran henteu muludan mangaran wungkul tapi Esin aja perayaan Maulid ngagungken Kangjeng Esin aja perayaan muludan teh ngaji ngaji kan surah Al-A'raf Bismillahirrahmanirrahim فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون والله أعلم بمراده maka sana jalma nu iman ke Rasulullah jalma nu ngagungkeun Rasulullah jalma nu nyiarkeun tolak ilmu syiar agama Allah jalma nu silaturahmi dina ibadah maka jalma-jalma termasuk jalma-jalma beruntung di hadapan Allah sedangkan muludan teh bukti iman ke Rasulullah ngagungkan Rasulullah tolak ilmu silaturahmi ngaji ngaji kene kan beda beda tempat beda ngarang ngaji na bulan mulu disebut mulu dan geus nama ngaji ngaji na bulan rajab disebut rajaban beda tempat beda ngaran eusi nama tetap ngaji eusi nama tetap ngaji datang muharam muharaman tahun baru islaman tapi eusi nama gening tetap ngaji beda tempat beda ngaran tapi eusi tetep sehingga mulu. Di mana dimana nempel tetap bulungan beda tempat beda ngaran e, si nama tetap bulu. nempel nasirah rambut ngarana nempel naluhur socak naon alis beda tempat beda ngaran tapi usi tetap bulu nempel na bibir kumis karena tapi usi tetap nempel na gado jenggot karena tapi usin tetap nempel na bulu dina dada dina patuangan dina pingping dina pitis tetap kalau anu lewat, PR nah yang kudu ngorehan di dia PR ya balik ka sok ngobrol jeng caroge kang tadi kan ya saja bubarok celana oh, anu kalimatnya oh, orang tayangan yuk <laughs> silakan selamat mencari Usi <laughs> nama tetap ngaji bulu-bulu iya mulu dan <laughs> si menang ilmu amin Nah, sebagai sejarah santri singkuan, awas. Sama udah bakal ngalanjut ke dia mulu dan raja di para santri. beres teh? Atau lah teu nyiapkeun ayah nabi bisa pare mulu dan di lemur urang. Kemalkeun anu anti mulu dan milikin ngabring mereka Indonesia. Tapi orang-orangan dua orang ala sunnah al jamaah kudus semakin kuat barisan. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Eta hukum jangan nambah cinta orang ke Nabi, orang bau deui Nabi. Yuk, siap sabar peribahasa budak mora tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak tak cinta, tak cinta maka tak ada pengorbanan, betul? Tak kenal makanya tak tak sayang makanya tak tak kenal maka tak ya orang kenali deh supaya tambah cinta orang ke Nabi siapa sih Nabi yang kita peringati maulidnya adalah manusia yang paling sempurna. Setuju? Manusia yang paling sempurna. Mana aset buktikan kesempurnaan kangjeng Nabi hiji, Nabi can digelar dohirna naminatos dipersiapkan ku Allah. Can lahir Nabi ke dunia tapi ngaran geus terkenal. Iya hebat Rasulullah. Beda jeung urang, ayo urang terkenal sanggeus lahir leres teh cek anak kecil sabaraha lima nuka hiji lalaki sangarana si Anwar gini Anwar kan Januari lahirna nuka dua masih Nopi dan November nuka tulu masih Desi dan Desember nuka opat si Febrianti dan Februari nuka lima mah Erot di bulan Maret nah, berarti Erot bulan Maret lahir anehnya aneh non aneh loba Islam resep nempelkan ngaran dewa-dewa Romawi kuno eh santri belajar sejarah umum sejarah Romawi kuno naon Januari nepi ka Desember ngaran dewa nu disembah ke orang Kristen Romawi kuno Januari adalah nama dewa Janus dewa masa lalu masa depan merajah dua hitam dan putih dijadikan bulan masehi pertama Januari Februari bulan suci Kristen Romawi kuno karena bulan suci Februar, Maret dewa perang dewa Mars, April dewi kecantikan Afrodit, Mei dewa musim semi, Mei Yamajista, Juni dewa perkawinan dewa Juno, Juli jeng Agustus ngaran Kaisar Raja Romawi, ngaran Julian jeng August, Septa Okta Novem nama-nama dewa kehidupan Romawi kuno, kuno ngaran dewa kapir ditempel-tempel di anak kurang anu ngaku Islam. Nah tebak gak ngaran Islam ke anak kurang. Pentepi saka haji datangan ka kiai, kiai anak lahir lalaki metangaran kaki kiai itu bisa mah metang. jadi kiai nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim dimintian ku ampun jadi Abdul Rahman Abdul Rahim Al-Basit Abdul Basit. Mulia nami para nabi mangga mulia saudara Malaikat kiai kengen ayah Ridwan penjaga surga. Kiai menang nu sejen malaikatna yang gagah sa Ajroil tukang nyabut nyawa itu ulah sembarangan ono oh, Ajroil bis bapak cek cekindung pak sabar itu Ajroil datang air langsung ruas sabar malaikat ikat jeng budak ayeuna pi sebeuleun dari kanan ku kiai malah diganti-ganti Terus alus-alus menang kiai Abdul Rahman balik sekolah ngadat ke bapak bapa bapak masalah mereka ngaran tegaul. alus kata kiai Abdul Rahman, tegaul Pak tegaul. nanya baru nak di nama gila omen omen Ayo setahun atuh, mesti ganti pak ke barudak. Ayo nama Raymond. <laughs> Abdul Rahman jadi Raymond. <laughs> Abi lagi miluan Abdul Rojak diganti jadi Jack Lanjut nano awewe diganti Siti Maimunah jadi Mona <laughs> sekalian monyong sih Tuh bangga kita dengaran Islam ya Allah mata Masehi adalah bulan Dewa Romawi kun berguna kudu atal jadi kembali Rasulullah manusia paling sempurna tanda kesempurnaannya belum digelar ke dunia namanya sudah terkenal Sata can Allah nyipta ke naon-naon nuti payun ku Allah dicipta teh nur nupang payuna diciptakan ku Allah teh naon nur cahaya ketika Allah nyiptakan nur ngadau Allah kata cahaya ya nur tuka Wasammai tuka bi Muhammad eh cahaya kaulah nyiptakan anjen yang kaulah mereka ngaran ke anjen kungaran Muhammad jadi nupang payuna diciptakan Allah adalah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyiptakan Nur Muhammad nembai Allah nyiptakan arash lauhil mahfud kolam dicipta tina nur kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam subhan eh, can digelarkan ke dunia karena kita disiapkan bahkan namanya lagi Muhammad mim ha mim dal Muhammad kan huruf wasilah ketika Nabi Allah Adam alaihissalam dilungsurkan di surga ke dunia gara-gara kahilapan Nabi Adam sujud Nabi Adam di luhur batu ngampar luas bari dipisahkan jeng bojo na Siti Hawa Siti Hawa diturunkan di Jeddah Mekah makanya disebut lagi Jeddah nabi kayu sabab tempat turunan nini manusia nyata Siti Hawa di Jeddah Nabi Adam dilungsurkan nah, di mana di but bahula but Aina ngarana India dirinya. Sujud Nabi Adam di naluhur batu ngampar luas balik nangis cirik balik lihat. Deren-deren ker sujud balik nangis Nabi Adam maca lambaina Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna terus dibaca eta istighfar Nabi Adam. Sabara tahun sujud Nabi Adam 100 tahun. Urang boro-boro sujud 100 tahun nyam umur dia moal nyampe. Kar dibawa sujud imam semenit geus cangkeul eh, aturan hari Imam sujud eh, orang bagi cekat sih lah kan? begitu hudang merejak tinggal Imam sujud kena nyusul deh sujud deh pendatang mungkin malaikat kayak gitu cek malaikat aing kumangan di lena ya jelema di tengah rokaat sujud tilu kali sahwi ke lain ya mah untuk malaikat terakhir yang mulai hari rocok bujur jelema gitu aing sana naonan ieu sujud leuweuh kabetahan orang mah sholat yang henteu began wae bener tak Kata Nabi Adam alaihissalam sujud 100 tahun lamina lami-lami penasaran Nabi Adam istighfar dibaca terus tapi caranya jawab, berarti Allah gugah Nabi Adam tina sujudna brai socana bentak begitu leuteup ka langit kaget Nabi Adam ayat kalimat begitu indah bercahaya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah protes Nabi Adam ya Allah ya Rabbi kesembarangan eta Nabi Muhammad makhluk Gusti ayat di sagigirin ngaran Gusti kecuali eta Muhammad makhluk Gusti anu mulia sah eta Muhammad ya Allah Allah ngajelaskan ya Adam ismun min asma'i auladik eh Adam ya Muhammad nami calon putra turunan anjen manusia ya Allah ya mulia banget candigelarkan ke dunia nabi atas disiapkan Allah mempertegas inilah manusia yang paling aku cintai maka Allah miwarang ke Nabi Adam ya Adam ud'uni bihaqqihi qad ghafartu lak walaula Muhammadin ma khalaqtuk Hei Adam, minta kakaulah kalawan hakna Muhammad, maka aku kaulah dihampura anjing sabab lamun kaula nyiptakan Muhammad maka kaula mual nyiptakan anjen secara tidak langsung inilah sejarah asal muasal ayana parentah tawasul bisa nu ngamusyrikan karena tawasul baca tahlilan tawasul eueuh ti dituna tah sejarahna eta tuh ngaji sejarah Allah numi barang tawasul Nabi Adam numpang paina tawasul Kumasa Nabi Adam, Ya Rabbi, inni atawassalu bihadal walad antal firoli hadal walid. Ya Allah, Abdi tawasul perantara putra turunan abdi nu jenengan Muhammad hak abdi nu jadi bapakna maka Allah nampi tobat Nabi Adam sebagian ulama besar ulama tafsirnya Yoskin, bahwa riwayat Nabi Adam tawasul ke Rasulullah doana ditampi tobatna ditampi itulah asbabun nuzul sebab-sebab diturunkan ayat fatalaqqa adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim wallahu a'lam muradi eta Rasul jadi digelarkeun tapi nabi-nabi tos tawasulan Nabi Nuh alaihi salam ngestawasol ke kangjeng Nabi ketika Nabi Nuh diutus Allah bikin ngancurkan raja dolim ngarana Daromshil bin Bumel cek Nabi Nuh eh malaikat Allah kau larek ngancurkan kuma Daromshil tentara na 200 ayo kuring mas santri ukur salapan kurang